Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada antum Tuan Faizal dan semua kawan-kawan yang hadir di majlis ini, majlis Qur'ani. Semoga majlis ini insya Allah diterima Allah subhanahu wa ta'ala dan ahlul bait alaihimussalam. Dan kita insya Allah menghadiahkan majlis ini dan pahala majlis ini kepada Imam ke-10 Imam Hadi dan namanya beliau Imam Ali Yan Naqi alaihi salatu wassalam sama ibunya bernama Samanah Maghribiyah. Namanya ibu Imam Ali yang naqi Dan ada sabda dari Imam Ali yang naqi kepada tentang ibunya Ummi arifatun bihaqqi. hiya min ahli jannah. Sebenarnya ibuku samana beliau arifatun bihaqqi. Beliau mempunyai makrifat tentang aku dan sebenarnya beliau orang surga ya min ahli jannah dan kita insyaallah Allah menghadiahkan dan menyampaikan pahala majlis ini kepada beliau sama ibu Imam Ali An-Naqi. Dan sebelumnya kita mulai, kita membaca doa untuk kesehatan Imam Zaman. Ajalallah Ta'ala Fajahul Syarif dan menurut kita beliau sekarang hadir. Sekarang memperhatikan kepada kita Dan ada di sebahagian riwayat pada waktu yang kita meninggal. Uh, ahlul bait, ahlul bait juga pada waktu itu meninggal kita. Dan memperhatikan kita. Sekarang kita membaca doa untuk kesehatan Imam Zaman bersama-sama. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم kita sudah membaca ayat pertama surat Al-Buruj sampai ayat ke-9.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 Kemudian mereka tiada taubat, tidak bertaubat. Maka untuk mereka siksa neraka. Walahum azabul hariq. Dan untuk mereka azab yang membakar. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih lahum jannat untuk mereka surga. Hajri min tahtiha al-anhar yang mengalir air sungai di bawah mereka, di bawahnya. Zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Inna batsha rabbika lasadid. Sesungguhnya siksa Tuhanmu amat keras. Innahu huwa yubidi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia memulai dan mengulanginya. Mengulanginya. <clears throat> Wahuwal ghafurul wadud. Dia pengampun lagi penyayang. Zul arshil majid yang mempunyai arsh lagi mulia. Faalul lima yurid yang memperbuat apa-apa yang dihendakinya. Itulah terjemahan saja. Kita menjelaskan sebahagian apa hal yang ada di ayat-ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladhina fatanu fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnahi. Memfitnahi maksudnya apa? Menyiksa. Kata fitnah di bahasa Arab apa asalnya dari huruf fatana. Dan kata aslinya fatna. Orang-orang yang menjadikan emas dalam api untuk apa mendapatkan derajat kemurnian derajat kemurnian bagaimana apa derajat itu murni atau kurang murni, bagaimana itu. Itulah di bahasa Arab namanya fitnah. Karena itu, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata fitnah untuk ujian dirinya kepada manusia. misalnya Allah Subhanahu wa taala apa berfirman di ayat-ayat pertama surat uh, Al-Ankabut begini bahwa أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Apakah manusia berpikir mengira tidak diuji Allah Subhanahu wa taala? Ayakulu amanna. Pada waktu yang mereka mengatakan kami beriman. Wahum la yuftanun. Mereka tidak diuji. Berarti di sini kata fitnah maksudnya apa? Ujian. Ujian. Atau latihan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menguji semua orang-orang sebelum manusia. Sebelum kita berapa tahun? Dari awal penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala eh, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang mm, sekitar apa 8000 tahun Sejak waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah menguji semua manusia sampai sekarang. Berarti tidak ada siapapun yang lari, yang apa keluar dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad fatanna alladhina. Semua manusia sudah diuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kata fitnah di sini maknanya, maksudnya ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Di sebagian ayat Al-Quran, kata fitnah digunakan untuk hasil ujian. Hasil ujian. Hasilnya bagaimana? Sebahagian orang akan memang akan sukses di ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian lain mereka akan berugi. Akan merugi. Dan akan gagal di ujian Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan. Menyiksa sebahagian mereka. Seperti ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innal ladhina fatanul mu'minina. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa. Kata fitnah akan di, apa, gunakan, digunakan di ayat ini untuk maknanya siksa. Gangguan, mereka yang mengganggu. Itulah hasil fitnah. Hasil fitnah. Dan kalau kita mau apa berbicara tentang fitnah, fitnah eh, artinya dan istilahnya eh, berarti yang diistilahkan eh, semua peristiwa, semua kesulitan, semua masalah yang campur hak dan batil. Hak dan batil kalau dicampur di peristiwa itu, itulah namanya fitnah. Berarti akan hilang pada waktu itu kata hak dan orang-orang hak. Dan sangat sulit zaman itu dan peristiwa itu untuk orang-orang mukmin yang mereka mencari hak. Karena itu kalau kita melihat di zaman ini fitnah ISIS atau ISIS di Syria dan Irak di bahasa Arab mereka Daesh. ISIS itu, ISIS itu mereka dengan campur hak dan batil mereka apa sudah memang awalnya. Kenapa? Karena banyak orang bernama Islam membantu mereka. Membantu mereka. Itulah fitnah. Salah satu fitnah di zaman dahulu adalah fitnah khawarij. Yang perang Nahrawan di hadapan Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Itulah namanya fitnah. Banyak orang yang sujud mereka panjang. Salat mereka luar biasa. Tapi mereka hadir di hadapan Amir al-Mu'minin. Itulah fitnah. Dan kata hak itu dan wujudnya Amir al-Mu'minin sebagai apa hak sudah hilang di antara mereka itulah fitnah. Fitnah itu lahirnya baik, tapi batinnya buruk. Dan kita harus apa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di semua fitnah, khususnya fitnah-fitnah akhir zaman. Ada di sebahagian riwayat uh, داري أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بليو دي نحت البلاغة بوكو نحت البلاغة حكمة تكاراتوس انام بولوس بلان بليو برسابتا يأتي على الناس زمان لا يبقي فيهم من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه أكن داتا زمان yang tidak ada Quran di antara umat Islam kecuali namanya. Tidak ada dari agama Islam kecuali nama Islam saja. Berarti kalau seorang Muslim namanya Muslim. Kalau ada Quran namanya Quran aja. Tidak ada batin, tidak ada makrifat kepada Quran. Masajiduhum yawma izin amiratun minal bana. dan kharabun minal huda. Banyak masjid, masjid-masjid mereka banyak dan agung besar. Lahirnya sangat-sangat baik. Tapi tidak ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masjid-masjid mereka. سكانها وعمارها شر أهل الأرض kita melihat banyak masjid dan siapa yang apa uh, mengurus masjid-masjid itu kecuali melainkan orang-orang buruk, orang-orang sesat. Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'wil khati'ah. Dan Selanjutnya ada riwayat itu panjang. Berarti fitnah itu berasal dari mereka yang mengurus masjid. Tapi masjid itu masjid teror itu. Masjid yang tidak bermanfaat untuk manusia. Tidak ada manfaat masjid. Itulah riwayat tentang akhir zaman dari Amir al-Mu'minin berarti akan berubah. Zaman, akhirus zaman, agama kita, Quran kita, Islam kita akan berubah. Itulah akhir, tanda-tanda akhir zaman. Ada seperti riwayat itu banyak, di, eh, misalnya di riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Satakunu fitanun." Banyak fitan akan datang Yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Pada subuh, pada pagi. Ada manusia yang beriman, tapi pada sore. Apa? Orang itu akan berubah imannya. Jadi kafir. Illa man ahyahu Allah Ta'ala bil ilm. Kecuali orang-orang yang mendapatkan ilmu berusaha untuk apa jalan ilmu. Salah satu hadis di apa buku hadis kita adalah hadis namanya Asratus Sa'ah. Asratus Sa'ah saat-saat terakhir dunia Rasulullah memperlihatkan, menjelaskan bagaimana akhirus zaman di dunia ini tanda-tandanya apa hari akhirat sebelumnya hari akhir berarti tanda-tanda akhir zaman banyak masalah yang sudah dijelaskan Rasulullah di hadis itu hadis asradus sa'ah dan eh, hadis itu diriwayatkan apa Salman berarti Rasulullah sudah menjelaskan untuk Salman Salman pada waktu yang apa mendengar beberapa tanda orang-orang akhirul zaman heran dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begini Rasulullah melanjutkan dan menambah sebahagian tanda lagi. Misalnya tentang salat, salat mereka akan hilang. Lahirnya, batinnya, mungkin keduanya. Mereka mengikuti syahwat hawa nafsu. Mereka apa mencari apa dunia begini banyak masalah akan berubah agama mereka dan kemudian wilayah mereka ada raja-raja zalim kalau sekarang kita memerhatikan masalah ini di antara kita siapa yang apa uh, sebagai pemimpin orang-orang Muslim seperti uh, uh, orang yang ada di sekarang di Arab Saudi yang memperkenalkan dirinya dengan khadimul haramain syarifain. Tetapi menurut kita orang itu berkhianat dan bukan khidmah, bukan. Dan membayar banyak uang untuk menghancur nama Islam kerjasama uh, dengan Zionis dan Amerika. Menurut kita orang itu maksudnya Rasulullah. Waktu itu maksudnya Rasulullah. Lahirnya mereka barisan. Luar biasa di salat mereka, tapi batin mereka anti-Islam pada waktu yang seorang apa ahlul bad masuk di antara mereka. Mereka zoom, uh, orang itu fokus, orang itu dari mana orang itu apa bermazhab apa? Mereka mau makan kita, mau mengeluarkan kita. Mereka juga apa memperkenalkan kita dengan kata sesat. Orang itu sesat, orang itu syiah, orang itu mereka sumber kesesatan. Mereka lah sumber apa keburukan di muka bumi menurut kita. Sekarang Islam dan umat Islam memperhatikan kepada mereka yang ada di Mekah, Madinah, dua kota suci di bawah mereka, tapi sangat disayangkan menurut kita ditangkap mereka. Itulah riwayat Asratus Sa'ah tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Kalau kita mau apa eh, di fitnah-fitnah ini kita mau memang kita mau sukses, caranya apa? Banyak cara. Di sebahagian riwayat apa ada sebahagian orang yang bertakwa, sebahagian orang yang memperhatikan apa kepada ahlul bait, kepada Quran. Quran itu sumber asli untuk menyelamatkan kita dari fitnah ahlul zaman. Ahlul bait seperti itu. إني تارك kitab Allah wa الله kitab Allah wa ahli baiti. kedua-duanya pen, penting untuk kita yang menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Ada basirah itu. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsi. Barang siapa yang basirah berbasirah. Basirah itu berarti membuka mata tubuhnya, mata hatinya. orang itu basir. Orang itu yang apa dengan benar, dengan jelas bisa menganalisa semua peristiwa di akhir zaman. Orang itu basir itu. Orang yang apa memperhatikan apa waliul faqih, waliul faqih atau para marja, para ulama, orang itu akan memang di riwayat Imam Zaman, أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم berarti orang-orang ulama-ulama apa ahlul bait mereka sebagai hujjat imam zaman atas kita فإنهم حجتي عليكم dengan hal-hal tersebut kita akan memandi fitnah akhir zaman. Banyak masalah tentang fitnah. Cukup untuk sekarang. Fitnah di ayat ini. Innaladzina fatanul mu'minina wal mu'minin Maksudnya siksa. Bukan maksudnya ujian. Siksa itu hasilnya fitnah. Ada satu pertanyaan tentang fitnah. Kenapa? Salah satu apa Eh, kata itu dari eh, Syekh Karaati. Saya sudah mendengar eh, apa film itu dari Syekh Karaati. kenapa Allah hmm. Subhanahu wa taala menguji manusia? Kenapa? Mengfitnahi manusia. Itulah pertanyaan penting. Banyak jawab untuk pertanyaan itu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk mengetahui siapa yang iman, siapa yang kafir, siapa yang mengingkari apa firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui akibat kita? Kenapa menguji? Jawabannya beliau begini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencari amal kita. Pada waktu yang menguji kita, kita harus amal. Amal baik atau amal buruk. Kita harus mengikuti, mengikuti orang baik itu atau orang buruk itu. Pada waktu itu hasilnya amal Tuhan. Pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa orang itu atau berbuat baik kepada orang tersebut. Hasilnya fitnah itu adalah apa mungkin maknanya fitnah. Di sini maknanya siksa. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'min. Maksudnya siapa? Maksudnya apa? Maksudnya ashabul ukhdud. Yang kita sudah menjelaskan. Ashabul ukhdud siapa? Mereka lah yang membakar. Membuat bakar api untuk mengganggu orang-orang mukmin. Laki-laki atau perempuan. Mereka lah sebenarnya fatanul mu'minin wal mu'min. Ashabul uqtud. Mereka yang apa mengganggu dan menyiksa orang-orang mukmin. Perempuan atau laki-laki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Falahum azabu jahannam. Bagi mereka adalah azab jahannam. Walahum azabul harim. Bagi mereka azab api. Kata harim itu maknanya api. Neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dua balasan bagi mereka. Azab jahannam, dua siksa. Yang kedua, azabul harim. Kenapa? Ada pertanyaan di ayat ke-10, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dua kali memberi azab kepada mereka. Azab jahannam dan azabul hadir. Ada satu jawaban untuk masalah ini bahwa azab jahannam itu azab umum. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada semua orang kafir, semua orang buruk, semua orang jahat itu. Azab itu azab jahannam. Yang mempunyai apa banyak azab. Mungkin azab itu neraka. Mungkin azab itu api. Mungkin azab itu orang-orang yang menyiksa mereka. Berarti berbagai macam azab. Maksudnya azab jahannam. Tapi azabul hariq itu azab yang dikhususkan orang-orang ashabul ukhdud yang mereka membakar orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala juga membakar mereka dengan azabul harif. Berarti azabul harif itu karena harif itu kerja mereka dan kegiatan mereka pada waktu yang mereka mengganggu dan menyiksa orang-orang mukmin dengan api, Allah Subhanahu wa taala dengan api itu juga pada hari kiamat membakar mereka. Begini, salah satu jawaban Ada jawaban lain. Azab jahannam itu karena kufur mereka. Dan azabul hariq itu karena balasan untuk pekerjaan mereka dan kegiatan mereka. Berarti karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi apa akan memberi azab Jahannam kepada mereka. Dan azabul hari karena mereka mengganggu dan menyiksa orang-orang mukmin. Pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala mempersediakan azabul hari untuk mereka. Itulah dua jawaban untuk apa persoalan itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan amal salih bagi mereka jannatun tajri min hal anhar. Ada surga yang mengalir di bawah mereka ada sungai-sungai. Zalikal -sungai. fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Itulah apa keuntungan yang besar. Kata zalik kalau kita membaca surat Al-Baqarah Ayat-ayat pertama kita membaca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus zalikal kitab. Kenapa zalika? Kata zalika ini inilah Al-Qur'an, bukan itulah Al-Qur'an. Inilah Allah Subhanahu wa taala mau apa? Uh, mengatakan kepada kita inilah Al-Quran. Kenapa Allah memakai kata zalik? Zalik untuk isyarat ke jauh, bukan bukan ke dekat. Maksudnya begini, untuk satu hal yang penting, satu hal yang apa kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memakai kata zalik untuk masalah itu. Zalikal kitab maksudnya kitab ini yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Orang-orang mukmin di ayat apa 11 Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min al-anhar. Terus zalikal kedudukan mereka fauzul kabir. Kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat mereka sangat tinggi, sangat agung. Kenapa Allah memakai? Karena dengan zalik itu mau menjelaskan derajat mereka. Mau menjelaskan untuk kita apa kedudukan mereka. Tingkat mereka untuk kita. al fawzul kabir. Terus ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna batsha rabbika lasyadid. Kata batsh itu maksudnya kita mengambil. Tapi kita mengambil dengan kemarahan, kekuatan. Dengan kekuasaan itu. Itulah kata batsh itu. Inna batsha rabbika lasyadid. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil siapa? Orang-orang jahat, orang-orang zalim di dunia. Allah akan mengambil mereka dengan keras syadid. Dan kalau kita memperhatikan ayat ini banyak apa tekanan di ayat ini. Inna sesungguhnya kata inna itu yang berarti pasti. Bat syarab bika la syadid. Kata lam itu, kata syadid itu. Semuanya tekanan untuk masalah itu. Berarti pasti, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil mereka. Mereka akan ditangkap Allah subhanahu wa ta'ala. Ditangkap Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Mungkin ada persoalan. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala boleh mengambil mereka? Apakah boleh mengembalikan mereka hari kiamat? Karena mereka sudah mati di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab di ayat 13, Innahu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yubde'u. Berarti yubde'u itu maksudnya menciptakan dari awal. Menjadikan mereka di dunia dari awal. Berarti tidak ada apa hal, tidak ada wujud untuk manusia sebelumnya diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia tidak ada bahan untuk manusia. Tapi dari awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Kemudian yu'id. Yu'id kata yu'id itu maksudnya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala akan apa? menghidupkan manusia, mengembalikan manusia, menciptakan sekali lagi wujud manusia. إنه هو يبدئ ويعيد صلاح ساتو نامانيا هاري آخرات إتو معاد إتو معاد كتا عود إتو كمبالي كتا أكن كمبالي وجود كتا أكن كمبالي كبدا الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود في آيات آياتين الله سبحانه وتعالى أبا menjelaskan sebahagian sifat untuk dirinya. Wahuwal ghafurul. Kalau sebahagian mereka taubat. Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Wahuwal ghafur. Maha apa pengasih kepada mereka. Wadud itu, wadud itu sangat-sangat menyukai mereka, mencintai mereka. Kata ghafur dan wadud itu di bahasa Arab sifat musabbah Berarti banyak, banyak sifat ghufran itu maknanya, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Mengampuni dosa-dosa hambanya. Maksiat-maksiat hambanya. Kata ghafir itu maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Tapi ghafur itu lebih kuat lebih banyak sifat itu pengampunan itu dalam Allah Subhanahu dalam wujud Allah Subhanahu wa Ghafur ghafurul wadud Allah maha mengampuni maksiat hambanya maha menyukai maha pengasih kepada hambanya Zul arsyil majid mempunyai ars yang apa uh, yang agung أتوا ذو العرش المجيد ممكن كتا ذو العرش ذو العرش أبا من بنياي عرش مجيد إتو ممكن أبا صفة أنتو عرش أتوا ممكن صفة أنتو الله سبحانه وتعالى يعني مها أقوم فعال لما يريد الله سبحانه وتعالى من بربوات berbuat apa-apa من menghendakinya. apa-apa yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengerjakan masalah itu. Fa'alun lima yuri. Itulah terjemahan itu. Ada beberapa hal di ayat-ayat tersebut <clears throat> dan ada beberapa persoalan tentang ayat-ayat tersebut waktu kita hampir selesai. Di ayat 10 kita membaca begini bahwa innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnahi orang-orang mukmin, laki-laki atau perempuan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan mukminin sama mukminat. Kenapa? Karena orang-orang mukmin, laki-laki perempuan mereka sama-sama. Mereka bisa walaupun perempuan di agama Islam satu perempuan bisa mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersama orang-orang mukmin, bersama laki-laki. Karena di barat kan, kalau kita memperhatikan atau zaman jahiliyah itu begini, zaman jahiliyah mereka menghargai laki-laki ada. Bukan perempuan. Perempuan itu sudah terhina mereka. Tapi di Islam Allah subhanahu wa ta'ala menghargai iman dan amal soleh. Walaupun orang itu mukminah. Walaupun orang itu perempuan. Innal ladhina fatanul mu'minin wal mu'minah. Berarti mereka berdua. Dua kelompok. Mukminin laki-laki. Dan perempuan. Mereka sudah disiksa orang-orang buruk. Mereka berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua-dua mereka. Itulah yang pertama. Yang kedua. Sommalam yatubu. Berarti mereka tidak taubat. Siapa yang tidak taubat? Orang-orang yang menyiksakan mereka. Menyiksa mereka. Orang-orang mukmin. Berarti orang-orang zalim juga kalau taubat Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Menerima taubat mereka. Kalau seorang zalim taubat Allah menerima taubat mereka. Allah menerima taubat semua manusia. Oh, syirik itu kalau seorang musyrik juga taubat, apakah Allah tidak menerima apa dosa syirik? Kalau kita membaca ayat itu, Allah mengampuni semua maksiat kecuali syirik. Itulah ayat, dua ayat berada di Al-Quran surat An-Nisa. Kita membaca ayat itu. Ayat surat An-Nisa. Saya membaca ayat itu. <clears throat> Tolong diperhatikan. Inna Allah la yaghfiru ayyusraka bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik. Wa yaghfiru maduna dhalik dan mengampuni selain syirik itu. Apakah syirik itu tidak dosa kalau seorang musyrik taubat? Apakah Allah tidak mengampuni dosa itu? Siapa akan mengampuni. Akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala dosa syirik juga. Tapi kalau taubat, kalau tanpa taubat, Allah tidak mengampuni dosa syirik sama sekali. Kalau tanpa taubat, kalau seorang pencuri, kalau seorang maksiat, kalau seorang naudzubillah banyak maksiat tanpa syirik, selain syirik. Mungkin tanpa taubat itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanpa taubat. Berarti ayat itu tanpa taubat. Karena kalau ada taubat, Allah mengampuni semua dosa hambanya. Itulah maksudnya ayat tersebut. <clears throat> Apakah mereka yang menyiksa orang-orang mukmin taubat mereka diterima Allah Subhanahu wa taala? Allah di ayat ini menjelaskan kalau mereka taubat Allah menerima taubat mereka. Summa lam yatubu. Ayat selanjutnya <clears throat> kita lihat di ayat-ayat ini ayat 10 dan 11 Allah menyiksa orang-orang jahat. Kemudian Allah memberi apa kebaikan pahala kepada orang-orang mukmin. Berarti kata bisyarah dan inzar harus berada di urusan-urusan kita di dunia. Kalau kita mau mem memberi petunjuk kepada anak-anak kita. Bagaimana? Oh, anakku. Kalau engkau tidak apa melakukan masalah itu, tidak salat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima semua ibadahmu. Semuanya akan hilang. Begini ya, kita uh, meng, melarang, itulah larangan kita, itulah Eh, kita mencegah uh, anak kita dari sebahagian balasan Allah Subhanahu wa taala. Hmm, terjemahan itu apa artinya apa? Berarti itulah inzar di bahasa Arab. Tapi kalau kita mau apa eh, melengkapi inzar itu dengan besarat itu, itulah lebih baik. Allah Subhanahu wa taala ketika uh, apa um, menjelaskan balasan-balasan untuk orang-orang neraka kemudian apa uh, melanjutkannya dengan sebahagian apa nikmat pada hari kiamat surga kepada orang-orang mukmin siapapun yang taubat kepada Allah Subhanahu. Berarti kedua-duanya harus berada di aktivitas kita, di kegiatan-kegiatan kita di dunia. Itulah pelajaran yang sangat baik untuk kita. Ada satu masalah yang insya Allah ini masalah terakhir untuk masalah itu, masalah ayat-ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> berfirman, Zul Arsh. Kata Zul Arsh itu Arsh maksudnya apa? Hmm. Tempat tidur. Tempat yang se apa sebagian raja hmm. untuk mengu apa, menguasai orang-orang lain itulah namanya arsh itu. Di sebagian riwayat arsh itu di atas tujuh langit. Di atas tujuh langit. Riwayat-riwayat itu di antara pengikutnya semua pengikut apa adian Ibrahimi, agama-agama Nabi Ibrahim. Berarti orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, dan eh, orang-orang Muslim ada riwayat-riwayat seperti itu yang ars itu tempatnya di atas tujuh langit. Ada satu pertanyaan, apakah Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai wujud bentuk tubuh yang membutuhkan tempat khusus seperti ars itu? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa hadir di antara kita, yang senantiasa berwujud dan uh, lebih dekat dari apa itulah eh, hablil warid itu apa apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memperhatikan hamba-hambanya senantiasa mengontrol hamba-hambanya hadir di antara kita di antara makhluknya apakah membutuhkan tempat seperti ars itu berdiri atau duduk di atas ars itu. Yang kalau kita memerhatikan sebagian apa kata-kata apa orang orang Wahabi itu Allah berada di tempat itu mempunyai apa wud, apa tu, anggota tubuh seperti eh, kaki seperti apa tangan seperti kepala begini kalau itulah syirik. Kita yakin laisa kamitslihi syai tidak ada apa bentuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada anggota tidak ada tubuh karena semua itu adalah batasan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batasan. Di luar batasan kita. Dan di luar pikiran kita wujudnya dan bentuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamilihi syai. Maksudnya ars itu di apa tafsir kita dan kata terakhir saya tentang uh, ayat ini fa'alun lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala menyadari akan semua apa-apa yang menghendakinya. Ada pertanyaan. Pertanyaan itu dari sebagian ahlul bait misalnya dari Imam Ali alaihi salatu wassalam sudah ditanyakan begini bahwa apakah Allah subhanahu wa ta'ala bisa boleh menjadikan dunia dan bumi di dalam satu telur atau tidak boleh. Imam Amir al-Mu'minin alaihi salatu wassalam menjawab kepada orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Maha kuat. Tetapi kekuatan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala hmm, untuk semua sesuatu yang sesuai akan Kalau satu masalah yang mustahil Itulah di luar kekuasaan, di luar akal. Berarti telur itu yang kecil. Dan bumi itu yang besar. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mau memasukkan besar itu dalam kecil itu? Itulah mustahil itu. Dan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat itu yang berfirman, fa'alul lima yurid, apa-apa yang apa mau Allah Subhanahu wa taala ingin Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya semua hal yang sesuai akal, yang sesuai lurus, sesuai di jalan aslinya, bukan mustahil itu bukan maksudnya. Dan seperti riwayat itu banyak. Dan waktu kita sudah selesai. Afan, semoga majlis kita dan tafsir kita dan penjelasan kita insya Allah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan ahlul bait dan para ahlul bait. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Syukran, istirahat, ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, uh, Syekh Ali Rabbani. Jadi sampai kepada sesi soal jawab. Jadi teman-teman yang mempunyai soalan uh, boleh ajukan kepada Al-Fadil Ustaz melalui ruang prestij ataupun boleh ajukan terus kepada Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan. Afwan, ah, Afwan Ustaz. Uh, tadi tentang ayat uh, Zul Arshil Majid tu, uh, mikrofon uh, apa tu tak ada suara jadi uh, tak dengar apa ustaz nak terangkan tentang Zul Arshil Majid tentang aras tu. Uh, kalau kita pada kita selalu dengar macam aras tu tempat kedudukan yang tinggi. Jadi mungkin ustaz boleh jelaskan balik. Terima kasih ustaz. Puan. Ya. Uh, saya mohon maaf kerana su mungkin sudah terputus suara saya. Eh, kata aras itu mempunyai dua makna. Yang pertama Makna دنیاوی yang که دو معنا اخروی معنا duniawi itu tempat tidur kita atau tempat kerajaan. Satu, seorang raja harus berada di aras itu dan memberi amar, mem, apa, mengamarkan orang-orang lain, memberi hukum kepada manusia lain. Itulah dunia, maknanya dunia. Apakah kita bisa dan boleh memakai makna itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala seperti manusia. Dan mempunyai anggota. Dan mempunyai balas, apa, batasan khusus untuk wujudnya. Tetapi kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari kekurangan itu. Jauh. Kita harus apa menjelaskannya dengan kata ini. Allah subhanahu wa ta'ala atas aras maksudnya bertadbir untuk makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tad, tadbir untuk makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai, apa, menguasai makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya begini. Mengetahui semua apa-apa yang akan terjadi di antara makhluknya. Maksudnya begini. Tempat kontrol untuk alam nyata. Tempatnya namanya arsh itu. Pusatnya namanya arsh itu. Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman al arsh istawa. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tempat itu, dari derajat itu mengontrol semua apa-apa yang berputar-putar di alam nyata, di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala, itulah maksudnya ars, apa, kita menjadikan tafsir itu untuk taba tabarai yang menafsirkan kata ars itu dengan kata tersebut. Afan. Uh, ah, syukran, kasiran kepada Ustaz. Semoga jawapan yang diberikan oleh Afan Ustaz jelas untuk semua. Aku Ustaz, uh, eh, ada satu soalan dari teman teman-teman. Uh, ya. Di mana di permulaan perbahasan Al-Fadil Ustaz tadi, Ustaz ada menyentuh tentang perbahasan ujian. Jadi Betul. adakah dalam ujian untuk manusia ini, uh, ujian tersebut juga uh, termasuk untuk para maksumin yaitu para imam betul, dan betul. para nabi. Afwan Ustaz. Dan ujian itu lebih keras. Dan uh, ujian itu lebih sulit dari kita. Lebih susah dari kita. Karena itu kalau kita memper, memperhatikan apa ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Yang engkau harus apa memotong leher <laughs> uh, apa anak anakmu Itulah ujian yang lebih keras, lebih sulit dari dibandingkan dengan ujian kita. Ujian kita bagaimana, bagaimana ujian kita di antara penjualan, pembelian kita, di antara akhlak kita, di antara di keluarga, anggota-anggota. Berarti ujian kita begini. Tentang ilmu kita, tentang kemiskinan kita seorang miskin. Uh, apakah orang itu syukur atau mengingkari apa rahmat Allah subhanahu wa Taala? apa ujian Allah Subhanahu wa taala sesuai kedudukan hambanya. Kedudukan hambanya kalau lebih ujian Allah Subhanahu wa taala lebih. Ujian Allah Subhanahu wa taala yang lebih keras. Ujian Allah Subhanahu wa taala tentang para anbiya dan para ausia itu sangat-sangat sulit. Kalau kita diuji dengan ujian apa para nabi dan para maksum kita sudah merugi akan merugi dan akan gagal di semua ujian ini tidak ada siapapun yang di antara kita yang masuk di surga pada waktu itu karena ujian itu sesuai kedudukan mereka seperti itu banyak arah contoh dan misal di Al-Quran dan di riwayat-riwayat kita. Salah satu riwayat kita dan salah satu contoh kita masalah Nabi Ibrahim. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menguji banyak ujian yang sangat-sangat sulit kepada Nabi Ibrahim. Salah satunya masalah anaknya Nabi Ismail yang beliau mau memotong kepala anaknya atau pada waktu yang orang-orang kafir, musyrik mau memasukkan Nabi Ibrahim dalam api. Itulah ujian yang sangat sulit pada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim pada waktu itu bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala sukses di ujian tersebut. Dan dengan ujian itu dan hasilnya keadaan tersebut, keadaan api sudah berubah jadi surga untuk Nabi Ibrahim. Seperti itu banyak ujian apa nabi kita, ujian maksum-maksum kita itulah sangat sulit. Karena itu salah satu tafsir untuk ihdinas siratal Kenapa para maksum dan para nabi seperti nabi kita senantiasa di salat mereka mereka membaca ihdinas al mustaqim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya petunjuk, maksudnya perhatian. Allah memerhatikan hambanya walaupun orang itu maksum, walaupun orang itu nabi. Kalau tidak ada perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi akan sesat. Mereka akan sesat. Mereka akan keluar dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jawabannya insyaAllah cukup untuk kita karena waktu kita sekarang waktu salat di sini. Nah. Dan insyaAllah uh, Ustaz Askari kalau ada di grup saya mohon kepada Ustadz Askari, insya Allah doa untuk majelis kita. Apakah ada atau tidak ada? Apa Ustaz? Uh, Al-Fadhil Ustaz uh, tidak hadir bersama kita Ustaz. Jadi kita menjemput ya. Jadi kita menjemput ya. Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa. Okey. Tapi doa itu insyaallah Allah eh, <laughs> beberapa doa saja. Semoga insyaallah Baik. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan majlis kita, majlis doa kita insyaAllah. Dan kita mengingat orang-orang wafat, orang-orang yang tidak hadir di antara kita, khususnya zaman ini. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا وجرحانا بالقرآن اللهم ارحم موتانا وإمامنا وشهداءنا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم أصلح أمورنا بالقرآن اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته syukran kasihan diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz uh, Syekh Ali Rambani di atas perwasian ilmu tadi. Semoga apa yang dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz memberi manfaat kepada uh, memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Uh, jadi, Afwan Ustaz, ada satu soalan daripada Puan Nurul. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan di dalam grup WhatsApp. InsyaAllah di situ Al-Fadhil Ustaz boleh jawab soalan tersebut insyaallah jadi kita akhiri uh, sebelum tu kita ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang uh, sedia meluangkan masa untuk uh, mengikuti kelas ilmu tafsir bersama Al-Fadhil Ustaz. Begitu juga khasnya terima kasih kita kepada Al-Fadhil Ustaz Syah Ali Rabbani dan uh, kepada teman-teman yang menjayakan kelas kita pada hari ini Adi Ali Redo dan Tuan Habib Sen Al-Haddad syukran, kasihan diucapkan kepada semua. Jadi kita akan bertemu lagi di dua hadapan di waktu yang akan insyaAllah. Syukran, kasihan. Kita akhiri kelas kita dengan selawat. Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah salli ala Muhammad. Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum.